بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد طيب إن شاء الله تعالى kita lanjutkan materi kita pada halaman 26 ya. Nah, kita melanjutkan materi sampai pada makna dasar dari setiap bentuk kata. Nah, <clears throat> Jadi setiap bentuk kata bahasa Arab itu ada makna dasarnya tersendiri. Ya. Dari setiap kata yang ada dalam bahasa Arab ada kata dasarnya. Naam, seperti contohnya adalah masjidun ya, berasal dari kata sajadah. Masjidun itu tempat sujud. Sajadah artinya bersujud. Nah, jadi ada kata dasarnya. Baik. <clears throat> Dan bentuk kata baik itu filmal di film mudhari ya dan sebagainya ya meskipun penyusunannya berbeda tetapi makna dasarnya itu sama ya naam jadi makna dasar ini berlaku untuk setiap wazan ya baik yang berbentuk sulasi ataupun rubai karena uh, <clears throat> wazan dalam ilmu sharaf itu seluruhnya ada 35 wazan saya ulangi. Wazan dalam ilmu sorah itu seluruhnya ada 35 wazan yang harus kita hafalkan. Namun walhamdulillah yang sering dipakai dalam percakapan bahasa Arab itu hanya ada 22 wazan. Dan 22 wazan ini walhamdulillah terkumpul pada dua kelompok besar yaitu pada wazan yang berbentuk sulasi dan rubai. Sulasi artinya adalah wazan yang tersusun dari tiga huruf. Ya, sulasi itu wazan yang tersusun dari tiga huruf asli. Contohnya adalah kataba, huruf kaf, ta, dan ba. Atau nazara, ya. Nazara. Sedangkan rubai adalah suatu kata kerja atau fi'il yang tersusun dari empat huruf asli. Contohnya adalah dahraja, ya, da, ha, ra, dan jim. Ya. Kemudian dari kedua wazan ini sulasi terbagi menjadi dua. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Sulasi mujarrad adalah uh, huruf apa namanya kata kerja, maaf bukan huruf ya, kata kerja atau fiil yang tersusun dari tiga huruf saja. Sulasi mujarrad asli, tiga huruf saja. Sedangkan kalau sulasi mazid itu adalah fiil yang asalnya dia terus dari tiga huruf hanya saja dia ada ada tambahan ya sehingga eh, apa namanya seperti bukan sulasi tapi dia sebenarnya sulasi hanya ada tambahan tambahan huruf saja sedangkan rubai juga ada dua ada rubai mujarad ada rubai mazid rubai mujarrad adalah fi'il yang tersusun dari empat huruf asli, sedangkan rubai mazid adalah fi'il yang tersusun dari empat huruf dan ada tambahannya, ya, ada tambahan hurufnya. Nah, baik Allah dipahami ya. Kemudian secara umum, ya, fil di mudhari' dan seterusnya, ya. Karena yang akan kita hafalkan dari wazan ya wazan-wazan yang ada ya wazan itu ada dua ya ada wazan yang disebut dengan wazan istilahi dan ada wazan yang disebut dengan wazan lughawi maksudnya tasrif istilahi dan tasrif lughawi kalau tasrif istilahi ya, itu adalah tasrif ya yang mentasrif dari satu bentuk kata ke kata yang lainnya Ya. Misalnya dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amr dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau tasrif lughawi, ya, tasrif lughawi itu tasrif yang merubah dari satu bentuk kata, ya, dari satu bentuk kata, ya, cuma dengan domir yang berbeda, ya, dengan domir yang berbeda, dengan kata-kata kata ganti yang berbeda, ya. Kalau eh, apa namanya tadi tasrif istilahi itu kan apa dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Dan kalau tasrif istilahi ini ada ada sebelas Ya, sebelas atau empat belas ya. E, coba ya. Kalau tasrif istilahi misalkan fa'ala fa'ala yaf'ilu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'alun maf'ul mis'alun fu'ila yuf'alu. Nah, ada sekitar 12 ya. Adapun yang kita hafalkan itu hanya sekitar ada 9. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Ya. Ada 7. Ada 7. Yang kita hafalkan hanya ada 7 saja. Karena yang tujuh tasrif ini yang sering kita pakai. Ya, dari fi'il madhi sampai fi'il nahi yaitu fi'il madhi, mudhari, masdar, ya. Isim fa'il, isim maf'ul, ya. Kemudian eh, fi'il amr dan fi'il nahi. Nah, ini yang eh, sering dipakai, ya. Jadi hanya ada berapa itu? Tujuh ya. Fi'il madhi, ya, kata kerja yang telah lampau, fi'il mudhari, yang sedang terjadi masdar kata benda, isim fa'il, pelaku atau subjek yang melakukan ya. Kemudian isim maf'ul, objek yang dikenai pekerjaan, fi'il amr, kata perintah, ya, fi'il nahi, kata larangan. Ya. Hanya ada tujuh saja yang sering dipakai. Adapun untuk tasrif eh, apa namanya? logowi ya, itu adalah tasrif dari satu bentuk kata ya kemudian dengan domir yang berbeda. Dengan apa? Domir yang berbeda. Contohnya adalah fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ini dengan ada 14 domir ya. Itu tadi adalah tasrif fi'il madhi dengan 14 domir, 14 kata ganti. Baik, bisa dilihat e, pada halaman 27 di situ ada tabel tasrif untuk kata kataba dan nazara itu adalah contoh tasrif eh, apa ini? Tasrif eh, istilahi. Ya. Misalkan bentuk fi'il madhinya adalah nazara, fi'il mudhari'nya yanzuru. Berarti ini menggunakan wazan fa'ala yaf'ulu. Mauzunnya adalah nazara yanzuru. Kemudian masdar nazaran, ya. Isim fa'ilnya fa nadhirun, isim maf'ulnya manzurun. Kemudian fi'il amrnya unzur, fi'il nahinya la tanzur. Ya. Kalau kita tasrif nazara yanzuru nazran wa huwa nadhirun wa dzaka manzurun unzur la tanzur. Kalau kataba kataba yaktubu kitabatan wa huwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub. Naam. Tapi insyaallah eh, bisa kita pahami ya. Eh, untuk istilah tasrif lughawi dan juga istilahi dan lughawi insyaallah akan kita bahas lagi pada pembahasan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fiik.